Muhammad bin Salamah Al-Tahawi rahimahullahu taala yang beliau wafat pada tahun 321 Hijriah bertepatan dengan abad ke-10 Masehi. Yang terakhir kita telah menyelesaikan sampai poin ke 77 yaitu tentang haji dan jihad yang terus ditegakkan bersama ulil amri dari kalangan kaum muslimin yang baik atau yang jahat di antara mereka tetap tegak sampai hari kiamat tidak dibatalkan dan tidak dihapuskan oleh suatu apapun. Dan insya Allah pada Pagi hari ini kita memasuki beberapa pembahasan akidah Terutama yang berkaitan dengan iman kepada malaikat Qala al-imam al tahawi rahimahullahu ta'ala Wa nu'minu bil kiramil kadibin Fa inna allaha qad ja'alahum alayna hafidhin kata beliau. Dan kami beriman kepada para malaikat yang mulia lagi mencatat karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai penjaga atas kami, atas kita. <clears throat> ini diantara akidah ahli sunnah wal jamaah dan ini diantara akidah orang Islam yaitu iman kepada malaikat. Kita mengenal rukun iman ada enam dan rukun iman kepada malaikat ini adalah yang kedua dari enam rukun iman tersebut. Iman kepada malaikat ini termasuk aslun min usuli ahli sunnah wal jamaah. Termasuk prinsip-prinsip dasar yang wajib diyakini oleh kaum muslimin dan ini juga merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah Dan dasar atau dalil tentang iman kepada malaikat ini Telah disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Di antaranya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surat Al-Baqarah 177 Walakinnal birra Man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Di sini Allah menyebutkan tentang beberapa keimanan di antaranya iman kepada malaikat. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah 285 Allah berfirman Amanar Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihil wal mu'minun Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Di sini juga disebutkan tentang beberapa keimanan di antaranya iman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita ahli sunnah wal jamaah mengimani bahwa malaikat adalah salah satu makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dan mereka berada di alam gaib yang tidak bisa dijangkau oleh indera dan akal semata. Kita mengetahuinya dari wahyu, dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah. Dan malaikat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur, cahaya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari nur cahaya. Wa khuliqal jan mimma rijim min nar. Kalau jin diciptakan dari api. Wa khuliqa Adam mimma wusifalakum dan Adam diciptakan sebagaimana yang telah dijelaskan kepadamu yaitu min dari tanah. Jadi malaikat dari nur dari cahaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan kepada para malaikat tugas-tugas dan mereka melaksanakan tugas itu dengan patuh. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 20 Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka selalu bertasbih kepada Allah malam dan siang, tidak berhenti, tidak bosan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya 26 27. Ibadul ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan Tidak pernah mendahului Allah Dan mereka selalu mengerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat At-Tahrim ayat 6 La ya'sunallaha ma amarahum Wa yaf'aluna ma yu'marun Mereka tidak pernah mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala Atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka Dan mereka selalu mengerjakan perintah-perintah Allah kepada mereka ada malaikat yang oleh Allah diberi tugas-tugas khusus. Ada juga yang tugasnya secara umum yaitu beribadah, bertasbih. Di antara yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi tugas khusus adalah sebagaimana yang kita bahas di akidah ini poin ke-78 yaitu ada malaikat yang dikenal dengan Hafadah Malaikat Hafadah Mereka yang oleh Allah diberi tugas menjaga manusia, menjaga amal perbuatan manusia. Setiap manusia mempunyai empat penjaga. Disebutkan oleh para ulama di antaranya Syekh Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan, Fakullu 'abdin min bani Adam ma'ahu arba'ah." yahfazunahu bil laili wan nahar. Setiap hamba dari kalangan anak cucu Adam mempunyai empat malaikat yang menjaganya pada waktu malam dan siang. Isnani hafadhah. Yang dua adalah hafadhah. Penjaga yang dimaksud di sini adalah Wahidun anil yamin wa wahidun anil yasar. Ini yang dua ya. Yang satu di sebelah kanan dan yang satu di sebelah kiri. Alladhi 'anil yamin yaktubul hasanat walladhi 'anil yasar yaktubus sayiat. Yang di sebelah kanan mencatat amal-amal kebaikan kita, yang di sebelah kiri mencatat amal-amal keburukan kita. Ini dua malaikat menjaga di kanan dan di kiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf ayat 18, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tiadalah yang terucapkan daripada kata-kata melainkan ada raqibun atid, yaitu malaikat yang selalu menjaga, yang selalu mengawasi, yang selalu mencatat. Sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Kemudian dua malaikat yang lain. Wa malakan akharan wahidun amamahu wa wahidun khalfahu. Yaitu malaikat yang lainnya dua, yang satu di depan, yang satu di belakang. Apa fungsinya dua malaikat ini? Yahfadunahu minal i'tida'i alaih. Malaikat ini menjaga siapapun yang akan mencelakakan kita jadi ada malaikat yang menjaga. Madamallahu qad kataba qad kutiba lahul baqa. Selama Allah telah menetapkan dia hidup, dijaga ya. Jadi ada malaikat yang menjaga. Terutama orang-orang yang soleh Orang-orang yang banyak zikir Orang-orang yang dekat dengan Allah Sehingga kadang ada hal-hal Yang mencelakakan Ternyata dia terselamatkan Itu diantaranya melalui malaikat yang menjaga ini Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd ayat nomor 11. Lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Jadi bagi manusia itu ada malaikat yang bergantian jaga dia di depan dia dan di belakang dia. Malaikat itu menjaga dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah datang ajalnya, sudah datang takdir Allah, ya kena juga. Yang jelas ada malaikat yang menjaga. Dan kita ahli sunnah wal jamaah orang Islam mengimani semua ini. Karena itu ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, kita ini perlu malu kepada malaikat al-kiramul katibun. Malu kepada malaikat kalau mau berbuat maksiat Walaupun tidak ada orang lihat Malaikat lihat Seandainya saja kita maksiat Dan kita dilihat oleh orang yang kita segani Malu tidak kita? Malu Bagaimana pula dengan malaikat? Malaikat ini lebih kita segani Daripada orang yang paling kita segani Mau maksiat Dilihat malaikat mau berkata dengan kata-kata yang batil, kata-kata yang tidak ada faedahnya, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang jorok, mau berbohong, malu kepada malaikat. Karena semua itu dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Surat Al-Infitar. Jadi ada malaikat yang menjaga, yang mengawasi, yang mulia, yang mereka mencatat, mencatat amal-amal kita. Tidak ada satupun dari amal kita yang terluputkan dari catatan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ikhwan wa akhwatillah rahimahumullah Poin yang ke-78. Kita mengimani adanya malaikat yang mulia lagi mencatat yang Allah telah menjadikan mereka sebagai penjaga kita. Baik menjaga amalan, mencatatnya atau menjaga diri kita dari hal-hal yang mencelakakan kita. Kemudian berikutnya poin ke-79. Qala al-Imam at rahimahullahu taala wa nu'minu bima lakil maut al-muwakkali bi qabdi arwahil alamin. Dan kita ahli sunnah wal jamaah mengimani adanya malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut seluruh manusia yang ada di alam semesta ini. Mencabut ruh seluruh yang ada di alam semesta ini. Yang ada ruhnya. Malaikat maut. Sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 61. Wa huwal qahiru fawqa 'ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadhah hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna. Ya. Jadi kalau sudah datang kematian kepada seorang dari kita, maka tawaffathu rusuluna akan mewafatkan dia para rasul kami yaitu dari kalangan para malaikat rasul dari kalangan malaikat jadi ada rasul dari kalangan manusia ada rasul dari kalangan malaikat sebagaimana firman Allah tentang rasul dari kalangan malaikat di dalam surat Al-Hajj 75 Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas Allah memilih dari kalangan malaikat yaitu rasul-rasul dan juga dari kalangan manusia. Kemudian juga di dalam surat Al-Anfal ayat 50 Allah Subhanahu wa taala berfirman Walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum Subhanallah ya Ayat ini menakutkan yaitu ketika malaikat mewafatkan orang kafir maka malaikat itu memukul wajah dan punggung mereka jadi orang kafir itu ketika wafat dipukuli oleh malaikat sehingga ikhwan wa akhwati la rahimakumullah ada kalanya kita melihat orang kafir itu kalau sakaratul maut menakutkan kadang dia mental-mental tidak karu-karuan sehingga kadang yang menyaksikan itu juga ketakutan, ditutup pintunya, biarkan aja sendirian sampai mati. Teriak-teriak, matanya terbelalak, lidahnya menjulur dan yang lain-lainnya. Dipukuli oleh malaikat wajah dan punggung mereka. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat as sajadah ayat nomor 11. Qul yatawaffakum malakul maut. Alladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah yang mewafatkan kamu adalah malakul maut, malaikat maut. Yang diberi tugas untuk itu kemudian kamu dikembalikan kepada Tuhanmu. Jadi di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita iman dengan adanya malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa siapa saja yang ada di alam semesta ini. Kemudian kalau kita lihat ayat-ayat tersebut, ada kalanya kematian itu disandarkan kepada banyak malaikat. Ada kalanya pula disandarkan kepada satu malaikat. Ada ayat yang mengesankan seakan-akan malaikat maut itu satu. Ada ayat yang mengesankan seakan-akan mereka jumlahnya banyak. Ya. Kul yatawaffakum malakul maut. Ya, satu kan? Yang mewafatkan kamu adalah malaikat maut. Itu as-sajdah sebelah. Al-Anfal 50, walau tara id yatawaffal ladina kafaru al malaikah. Banyak. Malaikat mewafatkan. Kemudian juga ya, Al-An'am 61, hatta idha jahadakumul maut tawafathu Rasulullah. Ini bagaimana? Malaikat maut itu apakah satu ataukah banyak? Maka jawabannya adalah bahwa malaikat itu jumlahnya banyak. Tapi pemimpin malaikat maut adalah satu. Pemimpinnya satu. Jadi malaikatnya itu banyak jumlahnya, cuman roisnya adalah satu yang dikenal dengan malakul maut, malaikat maut. Dan nama malaikat maut, nama malaikat maut ini adalah nama yang selalu disebutkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam As-Sunnah. Kalau kita baca Quran, kita baca hadis, kita mendapatkan malaikat maut namanya adalah malaikat maut. Adapun nama Israel, Israel maka ini tidak terdapat di hadis. Tapi ada sebagian dari pendapat salafus soleh yang mana mereka mengambilnya dari kisah-kisah Israiliyat tentang nama Israel. Mereka mengambilnya dari kisah-kisah Israiliyat yang benar di Quran dan As-Sunnah As-Sahihah adalah Malakul Maut. Kemudian ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah mengenai kematian tidak ada khilaf, tidak ada pertentangan di kalangan seorang pun dari manusia bahwa kematian adalah hak. Semua yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada khilaf. Al mautu babun wa kullu nasi Kematian adalah sebuah pintu dan semua manusia pasti masuk melalui pintu itu. Adapun tentang malaikat maut dan pembantu-pembantunya ini diingkari oleh sebagian manusia. Diingkari. Terutama orang non-muslim ya. Kalau orang Islam ada enggak yang ingkari malaikat maut ini? Orang Islam? Enggak ada Insya Allah ya. Orang Islam semuanya mengimani. Hanya orang kafir yang tidak percaya. Karena memang mereka tidak percaya dengan yang gaib. Tidak bisa dijangkau oleh indera dan akal, tidak percaya. Padahal iman kepada malaikat adalah aslun min usulil Islam. Salah satu prinsip dasar di antara prinsip-prinsip dasar keislaman yang mana dalilnya jelas dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah. Barang siapa yang mengingkari adanya malaikat secara umum atau malaikat-malaikat tertentu di antara para malaikat maka dia adalah kafir. Kenapa? Karena dia mengingkari salah satu rukun di antara rukun-rukun iman. Ya itulah poin yang ke-79. Ahli sunnah wal jamaah mengimani adanya malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa siapa saja yang ada di alam semesta. Kemudian berikutnya ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, poin yang nomor ke-80. Yang lalu kita akan pernah bahas malaikat juga kan? Panjang lebar, terutama di awal-awal ya. Poin yang ke-80, qala al-Imam at-Tahawi rahimahullahu taala wa bi 'adzabil qabri liman kana lahu ahlan. Kami ahli sunnah wa jamaah juga mengimani dengan adanya azab kubur bagi orang yang memang dia pantas azab kubur. Wa su'ali munkarin wa nakir fi kubrihi dan pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di kuburan. An rabbihi wa dinihi wa nabiyihi tentang siapa Tuhannya, agamanya dan nabinya ala ma الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وعن الصحابة رضوان الله عليهم. Sebagaimana telah datang riwayat-riwayat sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga dari para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Jadi di sini adalah iman kepada fitnah kubur dan azab kubur. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Termasuk iman kepada hari akhir. Kan kita juga iman kepada hari akhir kan? Rukun iman yang keberapa? Yang kelima, wa nu'minu bil yaumil akhir. Iman kepada hari akhir. Yang mana termasuk iman kepada hari akhir adalah iman kepada sakaratul maut dan semua yang terjadi setelah sakaratul maut. Mulai dari fitnah kubur, nikmat kubur, adab kubur. Itu adalah gandengan iman kepada hari akhir. Sampai nanti akhirnya kiamat besar, kemudian terjadi hisab, pembalasan, surga dan neraka dan yang lain-lainnya. Karena itu orang yang mengingkari salah satu bagian daripada bagian-bagian iman kepada hari akhir ini berarti dia telah mengingkari iman kepada hari akhir. Ini penting ya, ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Iman kepada hari akhir kan banyak. Dimulai dari sakaratul maut, fitnah kubur, nikmat kubur, azab kubur. Kemudian setelah itu juga kiamat besar, kemudian kebangkitan, ya, kita di padang mahsyar, kemudian ada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada penampakan amalan-amalan, ada timbangan, ada hisab perhitungan, kemudian ada ada jembatan, ada sirat dan yang lain-lainnya sampai puncaknya adalah surga dan neraka. Kemudian juga memandang wajah Allah dan yang lain-lainnya. Ini adalah satu paket daripada iman kepada hari akhir. Yang mengingkari salah satu bagian daripadanya berarti dia belum beriman kepada hari akhir. Ini penting ya. Bab ini oleh Imam At-Tahawi ditulis secara khusus untuk membantah kelompok-kelompok yang tidak mengimani hari akhir. Karena mereka beranggapan dalilnya adalah dalil yang dalil yang hadis ahad, tidak diterima dalam akidah. Iman kepada hari akhir termasuk juga iman kepada nikmat kubur, adab kubur, fitnah kubur ini termasuk perkara-perkara gaib. -perkara yang tidak bisa dijangkau oleh indera, akal dan pemikiran kita semata. Kita hanya tahu dan kita hanya faham berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan kita dalam hal perkara gaib tidak mengatakan kecuali dengan dalil. Kalau tidak ada dalilnya tidak mengatakan. Ada dalilnya baru kita mengatakan. Itu prinsip dalam hal iman kepada segala yang gaib. Kuburan dikenal juga dengan barzakh. Iya kan? Barzakh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat al mukminun ayat nomor 100. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzakh sampai hari kebangkitan. Apa itu barzakh? Barzakh itu para ulama mengatakan al-fasil baina dunia wal akhirah. Barzakh itu adalah pemisah antara dunia dan akhirat. Alam barzakh. Bukan dunia, bukan akhirat. Itu alam barzakh, pemisah antara keduanya. <clears throat> Karena kuburan ini adalah stasiun transit. Transit. Transit dari mana? Transit dari dunia menuju kepada alam akhirat. Transitnya di kuburan. Karena itu para ulama mengatakan bahwa alam itu ada tiga. Tempat ada tiga. Yang pertama-tama adalah darut dunia, yaitu dunia. Ya sekarang ini dunia. Tempat kita beramal, tempat kita berusaha yang baik ataupun yang buruk, yang hina ataupun yang eh, yang mulia ataupun yang hina. Kemudian yang kedua adalah darul barzakh yaitu kampung di alam barzakh. Yang mana barzakh ini hanya sementara saja, dar muaqqatah, sementara, stasiun saja, transit saja di situ. Karena itu, ikhwan wa akhwati rahimakumullah, salah kalau orang mengatakan orang yang kembali ke peristirahatan terakhir. Ya kan yang gitu kan ya. Dia sudah kembali kepada peristirahatan terakhir. Ini salah besar. Itu belum terakhir, ini hanya sementara saja. Sementara saja. Hanya transit saja Kemudian yang ketiga adalah darul, darul koror, tempat yang kekal selama-lamanya tanpa batas, yaitu di akhirat nanti surga atau neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 39, "Wa innal akhirata hiya darul koror Dan sesungguhnya akhirat itu adalah tempat yang kekal, darul koror Mengenai bab ini yaitu kita iman kepada azab kubur bagi orang yang layak di azab kubur. Kemudian juga pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Ini hadisnya panjang dan yang lalu juga telah dimuat di buletin Husnul Khotimah dalam dua edisi. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala panjang sekali Mulai dari sakaratul maut Orang mukmin dan orang kafir atau fajir Sampai ketika berada di kuburan Kita sekarang fokus yang di kuburan saja Ketika seseorang itu telah dikuburkan Maka semuanya pulang Keluarganya pulang, hartanya pulang, semuanya pulang Dia hanya ditemani amalnya saja wa innahu la yasma'u qur'ani 'alihim idza wallau anhu dan dia mendengar suara sandal orang-orang yang pulang dari menguburkan jenazahnya dia dengar dia lebih dengar dari kita cuman bedanya kita bisa berbicara langsung dia nggak bisa bicara dengan kita dengar kemudian disebutkan bahwa ruhnya dikembalikan ke jasadnya Cuman ini alamnya alam gaib ya. Kalau digali ada ya tetap aja. Cuman alamnya alam gaib, alam kubur, bukan kuburan itu lagi. Di hayah barzakhiyah, kehidupan di alam barzakh yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang kepadanya dua malaikat mungkar dan nakir yang menanyakan man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Tiga pertanyaan prinsip. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Dari tiga pertanyaan inilah para ulama mengatakan tentang usul salata. Tiga prinsip yang harus diketahui dan harus dipelajari oleh orang Islam. Jadi kalau kita sering mendengar kata-kata usul talata atau talata usul tiga prinsip itu diambilnya dari sini. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Siapa Tuhanmu, apa agamamu dan siapa nabimu. Yang kemudian dari sini oleh para ulama dinyatakan yang pertama-tama adalah makrifatullah, mengenal Allah. Untuk menjawab man rabbuk. Yang kedua, ma'rifatu dininal Islam, mengenal agama Islam untuk menjawab wa ma dinuk yang ketiga, ma'rifatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab wa man nabiyyuk. Itulah usul salata atau salata usul. Orang mukmin dia akan menjawab dengan tenang. Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gampang dia jawab. Kenapa? karena dia beriman oleh Allah diberikan ketetapan hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 27, "Yutabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Orang beriman oleh Allah diberi ketetapan, istiqamah, teguh dengan kata-kata yang teguh, la ilaha illallah, rabbi Allah, wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan dunia dan di akhirat termasuk juga di antara keduanya di alam kubur. Jadi jangan khawatir, ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Yang penting kita iman dengan iman benar, lahir batin semuanya baik, oleh Allah akan diteguhkan sampai di sampai di alam kubur nanti. Kemudian kuburannya diluaskan seluas-luasnya sejauh mata memandang. Dan kuburannya menjadi menjadi raudhah min riyadil jinan, taman di antara taman-taman syurga Nikmat istirahat di alam kubur. Kalau orang beriman, Allahumma ij'alna minhum. Semoga Allah menjadikan kita termasuk mereka. Adapun kalau orang kafir atau fajir yang bergelimang dalam dosa, maka dia tidak bisa menjawab. Dia seakan-akan teringat sesuatu tapi hendak mengucapkan tidak bisa. Dia hanya mengatakan ha ha la adri sami'tu nasa yaquluna syai'an faqultu aduh aduh saya tidak tahu. Saya hanya mendengarkan manusia mengucapkan lalu saya ikut-ikutan. Enggak bisa jawab. Karena dia tidak teguh. Dia ikut-ikutan, orang baik ikut baik, orang rusak ikut rusak, enggak punya prinsip angin ke barat ikut ke barat, angin ke timur ikut ke timur, semua teriakan diikuti. Akhirnya malaikat datang dengan membawa mirzabah min hadid, batang besi. Kalau dipukulkan ke gunung, langsung gunung berubah menjadi pasir. Lalu dipukulkan kepada orang itu. Dan dia pun berteriak dengan teriakan yang amat sangat keras yasma'uha kullu syai'in illa tsaqalain yang teriakan itu didengar oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala kecuali at taqalain manusia dan jin Enggak bisa jawab kalau kita dengar kita akan pingsan kemudian kuburannya disempitkan menyempit menyempit menyempit menyempit hatta taqtalifa adla'u sehingga tulang-tulang rusuknya patah dan kuburannya menjadi hufratan min hufarin niran, lubang di antara lubang-lubang api neraka, dibakar di kuburannya. Tersiksa di kuburannya. Dan itu adalah firman Allah surat Ibrahim ayat 27 sambungan yang tadi, wa yudhillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha dan Allah menyesatkan orang-orang dolim. Kalau orang beriman bisa jawab, diteguhkan. Orang dolim disesatkan karena memang dia tidak mau dengan hidayah dan Allah berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ikhwan wa akhwati rahimakumullah tentang azab kubur bagi orang-orang yang memang layak diazab di kubur. Siapa yang layak diazab di kubur? Yaitu yang pasti adalah al kufar wal fujjar atau wal fusaqa orang-orang kafir atau orang-orang fujar yang bergelimang dalam dosa atau juga mereka dikenal dengan fusaq terus bergelimang dalam dosa walaupun dia beriman walaupun dia orang Islam iman kepada azab kubur nikmat kubur fitnah kubur ini bukan hadisnya ahad lagi hadisnya adalah hadis mutawatir mutawatir ini bukan ahad Bagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam komentarnya terhadap akidah At-Tahawiyah kata beliau wa huwa mansusun alaihi fi ahaditsa katsiratin balaghat hatta tawatur ya, banyak hadisnya sampai ke derajat mutawatir dan kalau anda ingin riwayatnya banyak yang lengkap silakan dibuka di syarah akidah Tahawiyah yang ditulis oleh Ibnu Abil Iz. Syarah Tahawiyah yang paling lengkap. Disebutkan dalilnya semuanya. Mutawatir. Subhanallah. <clears throat> Dan memang ikhwan wa akhwati rahimakumullah, secara akal memang enggak masuk akal. Dan agama ini yang namanya orang beriman justru enggak masuk akal dia percaya. Itulah orang beriman. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia hanya menjawab sami'na wa ata'na. Itulah orang beriman. Kalau masuk akal, logika eh, lalu kita percaya biasa, sesuatu yang biasa. Tidak ada yang lebih dari kebiasaan. Pasrah. Kemudian mengenai nama malaikat munkar dan nakir itu juga disebutkan dalam riwayat-riwayat hadis. Dan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan bahwa itu disebutkan di dalam hadis dengan sanad yang hasan. Beliau membawa, membawakannya di dalam as-silsilah as-sahihah, silsilah hadis sahih. Nomor 1391. Mungkar dan Nakir tentang nama malaikat tersebut. Kemudian selanjutnya, ikhwan wa akhawatillah rahimakumullah. Sekarang kita masuk poin yang ke-81, masih sambungannya juga. Yaitu qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala wal qabru rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kuburan adalah taman di antara taman-taman syurga atau lubang di antara lubang-lubang api neraka. Ini ada hadis seperti ini tapi hadisnya enggak sahih ya. Tapi maknanya adalah sahih. Memang ada hadis bunyinya kayak gini enggak sahih. Adapun maknanya pasti sahih. Kuburan adalah taman surga atau lubang di antara lubang neraka. Betul sekali. Mungkin ada orang tidak percaya, dia mengatakan, ini kan orang sudah mati, dia jadi tanah, jadi tulang belulang. Mana ada ada kubur, mana ada fitnah kubur. Maka kita menjawab ahli sunnah wal jamaah, Allah Maha Kuasa. Dia dulu tidak ada, dijadikan ada sekarang setelah ada mati dihidupkan lagi, Allah mampu. Kemudian juga bagaimana mungkin dia akan dihidupkan dari tanah? Bagaimana dia diadab dengan tanah? Ya kan? Tanah tidak mungkin bisa saling mengadab di kuburan. Seperti itu. Bagaimana jawabannya? Seperti misalnya setan juga kan? Setan itu ya. Itu kan diciptakan dari api. Bagaimana dia akan dibakar di api? Maka jawabannya gampang. Di antara jawabannya adalah yang mengatakan gitu ditampar aja. Sakit atau tidak? Sakit. Eh, sama-sama tanahnya kan. Bisa sakit ternyata. Seperti itu. Kemudian dia akan terjadi tulang belulang, jadi tanah. Bagaimana diadab? Oh bisa. Tanahnya dipanaskan. Dia sudah jadi tanah kan? Tanahnya oleh Allah dipanaskan menjadi lubang di antara lubang neraka. Dia jadi tanah, iya. Tanahnya oleh Allah dipanaskan. Loh iya, itu kan yang dikubur. Bagaimana kalau dilempar di laut? Lempar di laut dimakan oleh dimakan oleh 100 ikan. Sehingga tubuhnya berada di dalam perutnya seratus ikan. Ya, apa? Bagaimana cara mengadabnya? Atau dia dibakar habis hangus semuanya? Oh gampang. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah tinggal mengatakan pun, fayakun. Jadi selesai. Yang penting adalah ini perkara gaib, tidak bisa dijangkau oleh indera dan akal semata dan kita mengimani semua ini. Yang penting adalah siap-siap supaya kuburan kita menjadi taman di antara taman surga dan supaya kuburan kita tidak menjadi lubang di antara lubang-lubang api neraka. Mengenai adab kubur, nikmat kubur dari saya telah jelas dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, bahkan tadi telah disebutkan mutawatir. Yang mengingkari adalah orang-orang muktazilah yang dikenal dengan akalaniun, mereka pakai akal-akalan saja. Yang enggak masuk akal ditolak. Yang enggak masuk akal ditolak dan mereka mengatakan mereka membagi-bagi ya hadis-hadis ahad itu adalah yufidu ad ya, don ya perasaan hanya prasangka saja bukan yakin tidak yufidu yakin ya don maka jawaban kita adalah yang penting hadis itu sahih mau ahad mau mutawatir sama saja sami'na wa ta'na diterima itu bahaya itu akidahnya orang-orang mu'tazilah dan siapa saja yang mengikuti ajarannya Mu'tazilah, akalaniun pakai akal-akalan semata dan mereka tersesat. Di antara dalil azab kubur yang ada di dalam Al-Qur'an yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir ayat 46 yang dikenal juga dengan surat al mukmin tentang azab Allah kepada keluarga Firaun, kepada kaumnya Firaun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Neraka ditampakkan kepada mereka pada waktu pagi dan petang. Hari kiamat diadab lagi. Jadi ini berarti adab sebelum kiamat. Kemudian juga di dalam surat At-Tur ayat 47, "Wa inna lil ladzina zalamu 'adzaban duna dzalika walakin aktsarahum la ya'lamun." Dan bagi orang dan sesungguhnya bagi orang-orang dolim ada adab yang di bawah itu. Yang yang di bawahnya adab neraka. Maksudnya adalah adab kubur. Kemudian juga di dalam surat As-Sajdah ayat nomor 21, "Wala nuziqannahum minal adabil adana tunal adabil akbar." Dan kami akan merasakan kepada mereka azab yang di bawahnya azab yang lebih besar. Ada azab ringan, ada azab besar. Di antara azab yang lebih ringan itu adalah azab kubur. Azab yang besar adalah azab di neraka hari kiamat nanti. Kemudian juga di dalam hadis sahih sangat banyak tentang azab kubur. Di antaranya di dalam riwayat Bukhari Muslim tentang Rasulullah SAW yang mendengar dua kuburan sedang diazab oleh Allah. Beliau dengar innahuma la yu'adzaban, keduanya sedang diazab oleh Allah. Yang satu dia diazab karena suka namimah adu domba, yang satu la yastatil minal baul, dia kalau buang air tidak bersih, tidak cepok atau memercik ke pakaiannya atau ke tubuhnya lalu dia sholat dalam keadaan najis. Kemudian juga hadis-hadis yang sangat banyak yang mengajarkan kepada kita supaya berlindung kepada Allah dari azab kubur. Di antaranya doa yang dibaca sebelum salam Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Fitnah kubur dan sekaligus juga azab kubur. Kalau ada azab kubur berarti juga ada nikmat kubur. Kemudian juga apalagi kacang oleh Allah ditampakkan. Sebagian oleh Allah ditampakkan azab-azab kubur itu ditampakkan sebagai pelajaran saja. Dan alhamdulillah para ulama juga telah menulis kitab yang secara khusus membahas tentang kedahsyatan yang ada di azab kubur. Di antara kitab yang paling bagus dan paling terkenal adalah kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Ibnul Qayyim. Kemudian juga kitab yang ditulis oleh Ibnu Rajab yang berjudul Ahwalul Kubur wa Ahwalu Ahliha ila Yaumin Nusyur. Kemudian juga kitab yang ditulis oleh Imam Suyuti, Ar-Qurtubi dan yang lain-lainnya. Semuanya berbicara tentang bagaimana keadaan di adab kubur yang benar-benar dahsyat dan menakutkan itu. Kalau beriman ya senang, kalau tidak beriman ya susah. Semua itu ada di dalam riwayat-riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dari para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah tentang pembahasan kita al-aqidah tahawiyah rahimahullah taala mulai dari poin ke-78 sampai poin ke-81. Wallahu alam bisawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Kasihan kita di Raden Patang tinggal satu kali hari Kamis depan. Setelah itu Ramadan kita libur dulu. Kasihan akidah tahawiyahnya libur dulu. Fadal, kalau ada yang mau ditanyakan Ini ada yang tanya di SMS Tapi masalah lain Masalah jamak kosor Fadal yang sesuai dengan materi Iya. Jadi mengenai sekarang yang ada yang beredar ya, yang beredar di film-film atau suara tentang adab kubur, kan banyak itu kan di internet kita mendapatkan. Nah, seperti itu, wallahu alam. Bisa benar, bisa tidak. Karena bisa juga itu direkayasa. Bisa direkayasa kan? Jadi bisa benar, bisa tidak. Dan kita nggak usah ngimani gitu. Kita orang beriman cukup bagi kita Al-Qur'an, sunnah cukup, lebih dari cukup. Satu dalil cukup apalagi banyak dalil. Soalnya begitu-begitu, itu bisa benar bisa tidak. Dan dampaknya kalau ternyata tidak benar, dampaknya nanti akhirnya yang dipukul adalah Quran dan sunnah. Itu banyak nggak benar. Memang mungkin maksud si penulis itu baik, si pembuat baik maksudnya adalah untuk nakut-nakuti orang supaya orang takut. Tapi nakut-nakuti orang nggak usah berbohong, berbohong nggak usah boleh nakut-nakuti orang. Apalagi kalau ada orang ahli bisa neliti ya, ngecek kebenarannya. Kan bisa dilihat kan film itu benar atau hanya ya. ya seperti siapa ahlinya itu? Roy Suryo. Ya, diteliti oleh Roy Suryo nanti. Ini betul atau tidak ini? Terbongkar nggak betul. Kemudian juga pernah ada yang suara itu kan katanya rekaman. Seorang ngasih rekaman di dalam bumi, berapa kilo dalam bumi itu. Terdengar suara teriakan-teriakan ahli kubur. Allah Mungkin benar, mungkin tidak. Kalau bagi kita orang beriman ya nggak perlu gitu-gituan. ya sudah beriman, tambah itu juga sudah iman. Justru gitu malah membuat membuat kita nggak percaya dengan dengan yang itu. Seperti juga dulu ada tersebar di mana-mana tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Lalu dia berubah menjadi binatang. Semacam tikus akan gede itu. Iya kan? Itu di internet di mana-mana. Bahkan di seluruh dunia beritanya itu. Saya ketika ke negeri Yaman, itu banyak yang cerita, pada anak durhaka dikutuk jadi tikus. Saya bilang itu bohong itu. Yang nyebarkan itu di salah satu situs itu sudah taubat kepada Allah. Dia bohong. Maksudnya adalah untuk nakut-nakuti orang. Tapi ternyata ya bohong, nggak benar. Jadi kita cukup Al-Qur'an wa sunnah sudah cukup, lebih dari cukup. Karena itu sangat disayangkan kalau ada ustaz atau dai ketika berceramah bawa gambar-gambar itu, selak dan bawa. Ini loh, contohnya ada kubur. Ya, nggak usah, Pak. Apa nggak ada bahan lain? kehabisan bahan mungkin ini. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz, apakah benar bahwa ada jasad orang yang tetap tumbuh meskipun sudah meninggal? Jazakallah khair. Kalau tetap tumbuh Wallahu'alam ya. Kalau tetap utuh memang ada. Tetap utuh. Walaupun juga memang ada beberapa kisah tentang mereka yang mati syahid, yang mati syahid ya. Bisa jadi juga itu adalah kebesaran dari Allah kepada orang-orang tertentu. Seperti ada kisah di Palestina beberapa waktu yang lalu, seseorang yang ketika itu hendak melakukan operasi operasi syuhada ya, bom syahid Walaupun itu khilaf di kalangan ulama, sebagian mengatakan tidak boleh, sebagian mengatakan boleh. Kita tidak bicara khilafnya. Kita bicara ceritanya. Dia waktu itu ketika hendak melakukan penyamaran, dia mencukur jenggotnya. Melakukan penyamaran supaya bisa masuk untuk melakukan operasinya. Sudah, ternyata dia berhasil, dia cukur jenggotnya. Berhasil, kemudian berhasil meledakkan dia. Dia pun juga mati. Dan subhanallah ketika mati ternyata jenggotnya tumbuh lagi. Tumbuh lagi. Karena dia tidak ingin nyukur jenggotnya, memang terpaksa aja dia nyukur supaya untuk operasi penyawaran. Tumbuh lagi jenggotnya. Ya bisa jadi, wallahu alam. Yang jelas kalau jasadnya utuh banyak. Jasad utuh banyak, terutama mereka-mereka para hufadzul Quran. Para hufadzul Quran, jasadnya masih utuh. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadal, kalau ada yang lainnya silakan. Jadi seandainya ada adab yang ditambahkan oleh Allah itu. Ya memang itu adalah bukti dosanya dia. Ya betul. Bukti dosanya dia dan tujuannya adalah untuk diambil pelajaran. Diambil pelajaran. Jadi memang karena kalau dia tidak berdosa nggak mungkin dia diadab. Yang penting adalah dijadikan pelajaran. Gitu aja. Banyak cerita gitu. Saya sendiri juga mendengar cerita langsung dari sumbernya di Jakarta ketika kita kuliah di sana. Itulah waktu itu kita sempat kontrak rumah di Matraman Dalam. Dan kita dan teman-teman ngajar ngaji anak-anak kecil TPA, TPQ. Terus setelah kita hampir dua tahun di sana, anak tetangga belajar ngaji kan dari dulu. Tiba-tiba orang tuanya datang ke rumah, kepingin belajar ngaji juga. Akhirnya kita heran kok tumben. Baru sekarang datang kemarin-kemarinnya. Ternyata yang menjadikan dia kepingin belajar ngaji Quran ada sebabnya. Sebabnya kami tadi baru saja ngubur orang mati. Dan kami mendapatkan jasadnya itu ketika dimasukkan tidak cukup. Padahal kalau menurut ukuran sudah digali, sudah diukur, sudah cukup. Begitu mau dimasukkan, tidak cukup lagi, kurang besar, kurang panjang digali lagi. Ya, masuk kan? nggak cukup lagi. Ini secara akal tidak masuk akal. Akhirnya oleh mereka yang ngubur terpaksa dimasukkan aja paksa. Udah ditutup itu. Kemudian mereka yang ngubur ketakutan semuanya. Orang yang punya dosa apa? Akhirnya dibahas, dibahas, dibahas dan ternyata ketemu. Dosanya adalah orang ini suka mendolimi tanah orang lain. Suka ngambil tanahnya orang dan suka menjual sertifikat palsu ya, sertifikat tanah punya orang dia dapat sertifikat palsu dijual lagi ditampakkan oleh Allah adabnya karena memang disebutkan dalam hadis sahih mendolimi tanah itu termasuk yang dosanya oleh Allah luar biasa adabnya mendolama tidak al minal ard tuwiqahu yaumal qiyamah ila sab'i aradin orang yang mendolimi satu jengkal tanah saja dolim ngambil tanahnya orang satu jengkal maka nanti hari kiamat tanah satu jengkal itu dikalungkan di lehernya sampai tujuh lapis bumi. Satu jengkal. Sampai tujuh lapis bumi dikalungkan di lehernya. Bagaimanapun kalau satu meter, bagaimana kalau 10 meter, bagaimana kalau satu hektar, habis sudah. Dikalungkan tadi itu banyaknya. Banyak. Antum kalau baca di kitab Ar-Ruh Ibnul Qayyim, Masya Allah Kitab ar itu perlu dibaca. Itu bisa menimbulkan iman. Kisah-kisah tentang di alam kubur, tentang dua orang teman, yang temannya sudah meninggal dunia, yang satu masih hidup. Lalu mereka saling bertanya, bagaimana yang kamu dapatkan apa di sana? Cerita. Ada orang mendapatkan nikmatan. lalu ditanya, amalnya apa yang paling bagus? Dia mengatakan, "Raka'atani arka'uhuma ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha." Sekiranya saya sholat dua rakaat saja itu lebih saya sukai daripada dunia seisinya. Ya sudah mati bilang gitu. Sekiranya saya bisa sholat dua rakaat saja lebih saya sukai daripada dunia seisinya. Karena mereka berada di alam, mereka hanya tahu tapi mereka tidak bisa berbuat. Kaumun ya'lamun ilamun walayak malun. Kalau kita nahnu kaumun na'mal walanaklam. na'lam. Kita beramal tapi kita tidak tahu. Kemudian ada pula di antara mereka ketika ditanya, amalnya apa yang kamu lihat paling afdol? Ada yang jawab, udur majelis dzikir, menghadiri majlis majelis dzikir, majlis ilmu. Untuk amal yang paling afdol. Seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullah, Ustaz, bagaimana janin yang ada di dalam rahim ibu? termasuk dalam alam yang mana di antara tiga alam yang disebutkan tadi. Jazakumullah khair, muhibbuka fillah. Ya, ahabbaka ladhi ahbabtani fi. Yang jelas tadi Ibnu Qayyim ya mengatakan ada tiga yaitu darul dunia, darul barzakh dan darul qarar akhirah. Adapun di rahimnya ibu kalau menurut beliau termasuk di alam dunia, termasuk di alam dunia. Kecuali kalau mau diperinci lagi, ya tambah banyak nanti kalau perinci. Pertama alam arwah, ya. Kemudian di dalam rahimnya ibu. Setelah itu alam dunia, kemudian alam kubur. Benar. Seperti itu. Berarti menurut beliau di janinnya ibu itu masuk di kategori alam dunia. Iya, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Kadang kalau iman lagi turun Kita sering melakukan perbuatan-perbuatan sia-sia Misalnya nonton TV dan lain-lain Sehingga kadang mencampur antara iman dan perbuatan sia-sia Apa itu merupakan penghalang Mengucapkan kalimat tauhid ketika meninggal Beri kami nasihat agar tidak mencampur iman dengan perbuatan sia-sia. Syukron. Iya. Iman turun itu wajar ya. Futur itu wajar. Orang itu ada semangatnya, ada futurnya, wajar. Hanya saja kalau futur tetap kita melakukan hal-hal yang tidak melanggar syariat. Futur. Seperti nonton TV, boleh-boleh saja. Yang penting adalah acaranya seperti apa. Kalau maksiat ya tidak boleh. Karena TV itu kan alat kan? TV itu alat. Kalau dibuat maksiat jadi maksiat, dibuat taat jadi taat, dibuat sia-sia jadi sia-sia main game itu boleh sekali-kali ketika putur. bagi mereka yang membutuhkan game. Kalau antum talibul ilmi enggak butuh game. Atau juga refreshing, jalan-jalan tamasya itu butuh untuk badan kita. Bahkan ada kalanya refreshing itu sangat menguntungkan supaya kita tambah semangat setelah refreshing itu. Dengan adanya istirahat satu hari santai. Ini bisa untuk bekal semangat dalam beberapa hari. Jadi nonton TV boleh-boleh saja, yang penting adalah acaranya seperti apa. Acaranya seperti apa dulu? Acara yang bermanfaat. Seperti apa acara yang bermanfaat? Melihat sholat di Masjidil Haram di Mekah di Madinah. Ada di parabola ada. Tidak ada parabolanya tidak ada. Jadi begitu ya. Jadi orang mengalami kurang semangat itu wajar, iman turun itu wajar. Yang penting tetap berada dalam koridor syar'i, jangan melakukan kemaksiatan. Santai-santai itu perlu. Santai untuk membuat semangat pada waktu berikutnya, pada waktu yang lain. Ya, saya kira itu aja cukup. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertemuan kita tinggal satu ya hari Kamis depan insyaallah. Setelah itu libur dulu akidah tauhidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أمين